بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كري المشركون أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده وأصلي وأسلم على هذا النبي الكريم محمد صلى الله عليه وسلم المبعوث رحمة للعالمين وبعد Ikhwan wal akhwat fillah pendengar sekalian semoga tetap uh, cerah, ceria, tidak ngantuk dan mudah-mudahan juga semua pada sholat raweh tadi itu khusyuk. Ini harapan. Sebelum saya menyampaikan seputar masalah i'tikaf karena pernah ada yang nakih janji saya menjelaskan tentang masalah sihir dan bantahan terhadap sebagian orang yang menolak hadis sihir, maka saya undang pendengar sekalian untuk menghadiri tablek akbar di Perumnas 2 Masjid Muhajirin belakang mitra keluarga, peluru nafs duanya, Bekasi Barat. Di sana kita akan bahas seputar masalah kenapa ahli bid'ah menolak hadis ahad, kajian historis maupun empiris sekaligus juga kita akan membuat bantahan-bantahan terhadap orang yang menolak hadis Rasulullah disihir. Ini aja. Jadi kita undang sekaligus buka puasa bersama. Itu. Ikhwah sekalian wal akhwat fillah, i'tikaf menurut Imam Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani di dalam kitab Fathul Barinya dan juga Al-Minhaj Syarah Sahih Muslim oleh Imam An-Nawawi di dalam kitab tersebut dikatakan Menurut arti bahasa itikaf itu adalah luzumus syai' wal hab wa habsun nafsi alaihi. Jadi menetap menetapi sesuatu dan menahan diri di atasnya. Menurut arti istilah masih juga di dalam kitab tersebut المقام والمقت في المسجد من شخص مخصوص على صفة مخصوصة. Diam tinggal di masjid dari orang tertentu, maksudnya tidak semua orang boleh itikaf. Nanti kita akan jelaskan syarat-syaratnya. Dengan cara tertentu, karena tidak sembarangan ada kaedah-kaedah itikafnya. Menurut kesepakatan atau ijma ulama, itikaf itu sunnah sebagaimana yang dinukil oleh uh, Ibnu Rushd di dalam Bidayatul Mustahid dan juga Imam uh, eh, Al-Hafid di dalam Fathul Barinya dan juga Imam Nawawi di dalam Syarah Sunnah atau Al-Minhaj bahwa i'tikaf itu hukumnya sunnah berdasarkan ijma ulama kecuali katanya Ibnu Hajar kalau nadar. Itu soal lain karena nadar itu melazimkan sesuatu yang aslinya tidak lazim kepada dirinya. Di dalam istilah lain i'tikaf itu juga disebut dengan al-jiwar. Makanya di dalam kitab Al-Musannaf karya Imam Abdul Razak As-Sun'ani dia membuat babul jiwar fil masjid, bukan babul i'tikaf. Di sana juga didukung dengan hadis yang ada di dalam Sahih Bukhari dari Aisyah radhiyallahu anha berkata, "Kana nabiyyu yusghi ilayya ra'sahu Rasulullah pernah nongolin kepala saya ke dalam rumah wa urajilu wa huwa yujawiru fil masjid dia sedang mujawir maksudnya di sini sedang mu'takif fahuwa mu'takifun fil masjid dibahasakan di sini mujawirun fil masjid fa urajiluhu saya sisiri wa ana haid ketika itu saya, saya dalam kondisi haid ini juga nanti kita akan jelaskan bahwa orang yang sedang iktikaf itu boleh mengeluarkan sebagian anggota tubuhnya bila dalam kondisi perlu. Sekarang kita akan membahas langsung saja kita akan memasuki tempat yang dibolehkan untuk etika. Para ulama berbeda pendapat setelah dia sepakat bahwa masjid adalah tempat disyariatkannya itikaf. Namun boleh enggak selain masjid? Atau masjid mana yang dibolehkan? Ini, di sini para ulama ahli sunnah wal jamaah berbeda pendapat dari kalangan sahabat tabi'in maupun tabi'in tabi'in. Kelompok yang pertama yaitu Imam Malik sama Imam Syafi'i ada riwayat dari Imam Ahmad karena nanti riwayat Imam Ahmad punya pendapat sendiri mengatakan di semua masjid yang ditempati sholat secara rutin berjamaah. Karena di sana ada hadis fa illa fi masjidin jami'in atau fi masjid jama'atin, masjid yang ada jamaahnya. Bahkan Imam Malik mengatakan harus ada Jumatan karena tidak tidak keluar nanti kalau sholat Jumat. Itu. Menurut Imam Ahmad mengatakan sholat e, itikaf di dalam masjid yang dilakukan sholat semuanya berjamaah secara rutin. Itu. Perbedaannya sedikit karena yang pertama tadi bisa saja yang penting masjid. Tentang masalah jamaahnya rutin atau tidak, itu menjadi tidak menjadi soal. Kalau Imam Ahmad, harus masjid itu dilakukan sholat berjamaah secara rutin. Kalau menurut Imam Abu Hanifah, laki-laki harus iktikaf di masjid ya Masjid yang didirikan sholat secara rutin, kecuali perempuan dibolehkan sholat, eh, dibolehkan iktikaf di masjid musola rumahnya. Ini permasalahannya, mana yang harus didahulukan? Apakah ibadah ini menerima kias? Kalau memang menerima kias, iktikaf itu bisa dikiaskan di dalam dengan sholat, Sementara Rasulullah mengatakan, Salatukunna fi buyutikunna khairun min salatikunna fi masjidi hadha. Salat kalian di rumah kalian itu lebih baik daripada salat kalian bersamaku di masjidku ini. Kalau memang salat bisa dikiaskan dengan i'tikaf, maka i'tikaf juga boleh di di, rum, di rumah di tempat salat yang dilakukan wanita itu. Nah ini permasalahannya. Kemudian ada pendapat lagi yaitu pendapatnya Imam uh, uh, pendapatnya Hudzaifah yang mengatakan tidak ada iktikaf kecuali di tiga masjid yaitu Masjidil Haram, Masjidil Aqsa, Masjidil Nabawi. Kalau Sa'id ibnu Musayyib hanya Masjid Medina saja. Sementara uh, di sana juga ada pendapat jadi Imam Az-Zuhri bahwa tidak boleh itikaf kecuali di masjid yang ada Jumatannya saja. Allah alam bisawab, nanti kita akan jelaskan secara rinci alasan dan mana yang paling kuat di antara pendapat tersebut. Baik, eh, kepada Tiraka demikian eh, seputar tempat i'tikaf. Tadi beberapa a'imah kita seperti Imam Malik, Imam Syafi'i, punya pendapat, kemudian Imam Ahmad juga punya pendapat yang berbeda, sedikit berbeda. Kemudian juga Imam Abu Hanifah juga punya pendapat yang tadi sudah disebutkan. Baiklah para seputar etikaf akan kembali kita bahas sesudah yang berikut ini. Pak Ustaz tadi dikemukakan tempat ya. Iya. Ternyata ada perbedaan-perbedaan di kalangan para aimah ya hmm. ada yang masjid ini, masjid itu, dan lain sebagainya. Dan ini uh, sekaligus uh, menjawab beberapa SMS yang sudah masuk. Mungkin ada poin-poin yang lain, Fadl Ustaz. Baik, kita ingin menterjeh sekarang mana di antara pendapat yang paling kuat tentang tempat i'tikaf ini. Wallahu alam bisawab karena ketika kita membaca firman Allah wala tubashiruhunna wa antum akifuna fil masajid di sini tidak ada taksis maka yang rajah yang kuat adalah iktikaf di mana saja asalkan masjid itu digunakan untuk sholat jamaah secara rutin maka iktikaf sah Apalagi kalau kita dukung dengan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud di dalam sunannya la antikafa illa fi masjid jama'atin. Yang penting di sini masjid jamaah. Dan di sana juga ada riwayat-riwayat yang telah diturunkan oleh Imam Abdul Razak di dalam musonafnya. Beliau mengatakan uh, atau beliau menurunkan beberapa riwayat di antaranya yang pertama di nomor 8025 kana Ma'mar wa man nadhara ay ya'takifa ala ra'si jabalin fa innahu la yanbaghi lahu ay ya'takifa fihi wa an ya'takifa fi masjid jama'atin ini umum Kemudian di sana juga ada riwayat yang diturunkan oleh Abdul Razak di dalam musannafnya ini dari hadis uh, Ibnu Sa'id Ibnu Musayyib qala la antikafa illa fi masjidin nabi ini dasarnya oh, pendapat Sa'id Ibnu Musayyib yang mengatakan bahwa tidak ada itikaf kecuali di Masjid Nabawi. Namun di sana dari ada riwayat dari Ali bin Abi Thalib yang mendukung pendapat yang saya tarjih tadi bahwa la i'tikafa illa fi masjid jama'atin. Ini juga diturunkan oleh Abdul Razak di dalam musannafnya dan juga di dalam Sunan Abi Dawud. Di sana juga ada riwayat dari jalan lain yaitu dari Urwah an abihi dari bapaknya. Qala la i'tikafa illa fi masjidi jama'atin. Ini juga yang menjadi penguat bahwa i'tikaf itu di masjid yang penting ada jamaahnya. Kemudian sekarang yang menjadi permasalahannya, bagaimana kedudukan hadis yang diriwayatkan oleh Hudzaifah ibnul Yaman yang dia berpendapat bahwa tidak ada tidak ada iktikaf kecuali di tiga masjid. Ini yang perlu kita dudukkan. Di dalam masalah memandang hadis ini para ulama berbeda pendapat di dalam mensahihkan dan mendoifkan hadis ini. Ada di antara ulama yang mensahihkan, ada di antara ulama yang mendoifkan. Di antara yang mendoifkan hadis ini adalah Syekh Muhammad bin Saleh Al-Uthaymin di dalam kitab Asy-Syarhul Mumti' ala Zadil Mustaqni. Alasannya berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Abdul Razak dan juga Imam Al-Baihaqi di dalam sunannya, kalau Abdul Razak di dalam musannafnya, pernah Hudzaifah memprotes Abdullah ibnu Mas'ud alias mengingatkan Abdullah ibnu Mas'ud Wahai Abu Abdurrahman, kenapa kamu membiarkan orang-orang iktikaf di masjid antara rumahmu dengan rumahnya Abu Musa al-Ashari, yaitu gubernur ketika itu? Kala Abdullah, Abdullah ibnu Mas'ud mengatakan, Fala'allahum asabu, barangkali mereka yang benar, fakat akhtakta, kamu telah salah di dalam periwayatan. Faqala Hudzaifah ma ubali afihi a'takifu am buyutikum Udah saya kalau begitu nggak peduli apakah saya etikaf uh, apa namanya di tempat itu atau di rumahmu. Artinya sama saja nggak saya itu. Innamal i'tikaf fi hadhil masajidil thalatha. Sesungguhnya etikaf itu hanya di tiga masjid. Masjidil Haram, wa Masjidil Madinah, wa Masjidil Aqsa. Wa kana alladhi orang-orang yang etikaf di tempat itu dicela oleh Hudzaifah ibnul Yaman yaitu ketika itu di Masjid Agung Kufah, ya Irak. Dari dasar ini, ada semacam ittirab yaitu kegoncangan di dalam satu riwayat sehingga Abdullah ibnu Mas'ud mengatakan tadi barangkali mereka benar ente yang salah di dalam meriwayatkan hadis dengan demikian inilah yang menjadi alasan sebagian ulama mendoifkan melemahkan hadis ini Wallahu alam bisawab dan hadis ini juga semakna diturunkan oleh Imam Al Baihaqi di dalam sunannya. Wallahu alam bisawab. Kalau seandainya hadis ini sahih, kalau seandainya hadis ini sahih atau kita mengikuti pendapat ulama yang mensahihkan hadis ini, la'tikafa illa fil masjid thalatha, tidak ada itikaf kecuali di tiga masjid, artinya La di sini nafyul kamal laisa nafsus siha. Menafki, menafikan kesempurnaan bukan menafikan keabsahan. Artinya sah-sah saja kita itikaf di mana saja. Yang penting di masjid jamaah dan abdulnya adalah di masjid yang ada Jumatan biar kita kalau pada waktu Jumatan tidak keluar. Tapi yang abdul, yang sempurna, yang Masya Allah segala sisi itu lengkap, ya di masjid tiga itu terutama di masjidil haram. Ini tidak ada perbedaan di antara ulama. Wallahu alam bisawab. Itu yang yang perlu kita ketahui. Sekarang tentang masalah apakah harus diawali atau harus diiringi dengan puasa itikaf itu. Ada di antara ulama lazim seperti Imam Malik e, mengatakan tidak sah iktikaf tanpa puasa karena alasannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan sahabat-sahabatnya itu itikaf selalu dengan puasa dan di sana ada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ad-Daruqutni di dalam sunannya la i'tikafa illa bisaumi tidak ada itikaf kecuali dengan puasa dan juga mereka beralasan dengan firman Allah sebelum wala tubashiruhunna wa antum akifuna fil masajid itu kan wa atimmu siyama ila laili. Di sini dikaitkan antara itikaf dengan puasa, berarti tidak ada itikaf kalau nggak puasa. Nah kalau kita balik gimana? Tidak ada puasa kalau nggak ada itikaf. Dan ini kacau kalau pemahaman seperti itu. Dengan demikian uh, tidak ada kaitannya. Apalagi makanya di sini pendapat yang sahih yang kuat adalah pendapatnya Imam Syafi'i yang mengatakan bahwa iktikaf itu adalah hanya kesempurnaan ini puasa itu kesempurnaan iktikaf tapi iktikaf itu sah tanpa puasa. Dalilnya pertama dari hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim alias muttafaqun ali dari Nafi dari Abdullah ibn Umar dari Umar ibn Al-Khattab pernah bernah dari ya Rasulullah Inni nadartu lailatan fi masjidil haram fil jahiliyah. Pernah aku nadar satu malam di zaman di jahiliyah satu hari untuk itikaf di masjidil haram. Maka Rasul mengatakan, Aufi binadarika, penuhilah nadarmu. Dan malam itu katanya ulama-ulama yang mengatakan tidak syarat harus puasa, malam itu bukan tempatnya puasa. Kalau seandainya ya, itikaf itu harus puasa, syarat sahnya itikaf harus puasa, Rasul nggak mengiyakan karena malam itu bukan tempat puasa. Anda yang mengatakan malam itu kalau dimutlakan ya nyangkut siang. Ini polemik, tapi kita dukung dengan iktikafnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada waktu bulan Syawal. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim, pernah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam setelah sholat subuh mau iktikaf, kemudian melihat ada empat kemah kecil-kecil liman hadihi ini milik siapa maka dikatakan ke, e, apa namanya kemah-kemah ini adalah tempat iktikafnya milik engkau satu ya Rasulullah dan tiganya adalah Aisyah, Hafsah sama Zainab. Kemudian Rasulullah memerintahkan untuk menghancurkan ini e, merobohkan kemudian mengatakan al ridna apakah kalian menginginkan satu kebaikan? diluruskan oleh Imam An Nawawi di dalam Al Minhaj Syarah Sahih Muslim Apakah Rasulullah uh, tidak setuju atau tidak tidak uh, apa namanya uh, tidak membolehkan wanita itikaf tidak? Alasannya yang telah dibuat oleh Imam Nawawi di dalam Syarah Minhaj uh, Syarah Sahih Muslim, kenapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam apa namanya menyuruh merobohkan kemah-kemah uh, tersebut? Bukan berarti Rasulullah tidak membolehkan wanita etikaf, namun pertama alasannya, Rasul takut mereka itu tidak ikhlas karena hanya kecemburuan. Buktinya Zainab itu nggak pakai izin. Setelah mengetahui Aisyah sama Habsah masang tenda, dia nggak pakai izin, masang aja. Padahal sebelumnya Habsah itu izin sama Aisyah. Ini menunjukkan di antara ulama mengatakan keutamaan Aisyah atau ketika itu jatahnya Rasulullah di rumah Aisyah makanya minta izin. Nah, itu. Yang kedua atau hanya sekedar mereka itu pengen hanya dekat sama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya sehingga rebutan itu nggak jadi ibadah ini ini kan kacau kemudian ada hal yang perlu ini alasan karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam orang yang memiliki ghirah yang tinggi ghairah dengan ghirah lain loh kalau gairah kecemburuan yang jelek, kalau gairah kecemburuan yang positif. Karena masjid itu tempat lalu lalang laki-laki yang tidak tertutup ikhtilat, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak menginginkan terjadinya adanya fitnah. Nanti itu eh, istri-istri uh, Rasulullah masuk keluar masuk keluar di masjid sementara di sana banyak orang yang itikaf sehingga terjadilah fitnah tidak menginginkan itu eh, sehingga dirobohkan dan alasan yang keempat ini alasan yang paling bagus. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu kan ingin iktikaf. Kalau istrinya juga ada di situ, nggak ada bedanya rumah sama tempat masjid iktikaf, sehingga nanti akan mengganggu konsentrasi iktikaf. Wallahu a'lam Baik pemerintah, demikian uh, tambahan penjelasan berkaitan dengan iktikaf. Dan tadi sudah banyak kita dapatkan misalnya etikaf itu di mas di masjid di jamaatin hmm. di masjid yang di situ ditegakkan jamaah jadi bukan masjid kosong melompong kemudian etikaf di situ Betul. kalau itu nyepi kali ya <laughs> iya baik pemerhati Lagi masjid pabrik ya. Nah, baik pemerhati kita akan lanjutkan perbincangan seputar etikaf namun kita istirahat sejenak Satu setuju FM Radio Data sambut Ramadan raih kemuliaan. Pemerintah Dakta, Alhamdulillah banyak SMS yang sudah kami terima yang semuanya bertanya seputar etikaf. Ustaz, banyak SMS bertanya tentang kapan mulai jadi mulainya etikaf. Uh, kita pilih dulu Siapa yang ingin itikaf malam saja, berarti mulainya sebelum matahari terbit, eh, terbenam, sampai menjelang matahari terbit. Kalau itikafnya malam, hmm. umpamanya saya nader nanti akan itikaf semalam. Mulainya kapan? Berarti mulai kita sudah masuk masjid sebelum matahari terbenam dan keluar setelah fajar terbit uh, atau matahari terbit. Jadi uh, sebelum maghrib ya, iya. sebelum yeah. maghrib masuk masjid, hmm. nanti ketika bisa subuh berarti kan menunggu matahari iya, subuh, betul. Hmm. Tapi siapa yang nandar umpamanya saya akan iktikaf pada waktu malam hari, ini siang hari, hmm. maka masuknya mulai semenjak fajar itu menyingsing sampai matahari terbenam. Hmm. Itu kalau e, itikafnya niatnya itu siang hari. Tapi barang siapa yang ingin itikaf itu 10 hari terakhir dari bulan Syawal, ini dari bulan Ramadan, maka dia mulai itikaf masuk sebagaimana penjelasan Syekh at di dalam kitab Al-Fiqhul Islami dari mulai matahari ter, sebelum terbenam masuk sebelum terbenam sampai maghrib malam hari raya Idul Fitri itu sudah boleh keluar. Tapi afdolnya, lebih utamanya keluar pada waktu setelah sub, sholat subuh, setelah e, fajar terbit. Itu kalau iktikaf 10 hari. Hmm. Jadi uh, sebelum terbenam itu tanggal berapa itu, Ustaz? Sebelum terbenam tanggal 20 malam 21. Oh iya. iya. Tuh. Kalau bukan misalnya, ah. bukan malam 20. Malam Jadi 21. Tanggal 20 asar itu kita sudah siap-siap dan mulai niat iktikaf sebelum matahari terbenam malam 21 dan keluar nanti malam hari raya Idul Fitri. Itu sudah boleh keluar tapi sempurnanya kita tuntaskan sampai kita sholat subuh. Baru keluar. Baru, keluar. Ke, lapangan ya. Iya. Ustaz, uh, kalau eh, Ramadannya 30 hari. Hmm. Kalau 29 hari karena kebanyakan Rasulullah 29 hari. Iya. Tetap saja masuknya malam ke-21. Betul. Tetap saja masuknya malam ke-21. Ini menurut pendapat hmm. yang roce. Menurut pendapat A'immatul Arba'ah imam yang empat yaitu imam Abu Hanifa, Imam Malik, Imam Syafi'i sama Imam Ahmad tata caranya seperti itu yaitu sebelum e, matahari terbenam. Terus mungkin ada yang menyela bagaimana e, dengan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang bunyinya karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ida i'takafa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam uh, ingin i'tikaf, shallal fajra wa dakhala fi mu'takifihi salat fajar kemudian baru masuk ke i'tikafnya. Dari hadis ini mengisyaratkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk i'tikaf itu pada waktu setelah salat fajar. Dijawab oleh a'immatul arba'ah min haitsu dukhuli mu'takifihi mu'takafihi Rasulullah SAW mulai masuk ke tempat kemah, tempat itikaf yang disiapkan itu subuh. Tapi mulai syuruh ya, mulai niat itu sejak matahari ini sebelum, sebelum terbenam. Matahari. Itu, it. dan ini uh, adalah uh, pendapat yang wajih, yang mengarah. Kenapa? Karena hari itu dimulai sejak matahari itu terbenam. Makanya ketika kita menengarai awal dan akhir Ramadan itu juga setelah matahari ter, terbenam. Ini wallahu alam bisom. Jadi tidak ada pertentangan di antara hadis dengan pendapat ulama tersebut. Wallahu alam. Eh, di dalam hadis uh, riwayat Aisyah muttafaqun alaih tadi yeah. disebutkan idza arada ayya'takifa sal fajr. Mm -hmm. Summa dakhala ma'takafahu. Iya. Yeah. Uh, ini uh, niatnya nih Tadi iya. disebutkan niatnya sebelum hmm. niat iktikafnya. Jadi niat iktikafnya sebelum matahari terbenam. Hmm. Tuh sudah mulai masuk kita ke masjid gitu loh. Sudah mulai Rasulullah sudah mulai masuk. Iya sudah mulai mengkondisikan ya hmm. uh, apa tempat-tempatnya mungkin peralatan-peralatannya baru mulai masuk beneran konsen iktikaf. Hmm. Makanya mau Hmm. Itu kan subuh setelah sholat fajar setelah sholat subuh konsentrasinya nah gitu ya. betul ya. tapi bukan berarti masuk masjidnya itu uh, sebelum sholat fajar ya ya nah, betul hmm, baik pemerintah demikian mengenai waktu kemudian Ustaz tadi ada uh, yang berniat ya tikaf malam saja siang saja itu dibenarkan di dalam Islam uh, kita angkat dulu hadis Rasulullah saw yang ada di dalam Sahih Bukhari dan Muslim. E, di dalam Bukhari bunyinya begini, An Aisyah radhiyallahu anha qalat wa in wa in kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yadkhilu ra'sahu wa huwa fil masjid fa urajjiluhu. Rasulullah pernah memasukkan kepalanya ke rumah saya kemudian saya sisiri wa kana la yadkhulul baita illa li hajatin idza kana mu'takifan Rasul itu nggak masuk rumah alias keluar masjid ketika itikaf kecuali untuk kebutuhan. Nah kebutuhan apa? Ditegaskan di dalam riwayat Muslim yang le yang lebih gamblang jelas di dalam kitab Tahara dia menurunkan riwayat dari Aisyah karena Rasulullah SAW idah antakafa Rasulullah ketika itikaf yudni ilayya ra'sahu nongolin kepala saya ke rumah karena dekat dia posisi nggak ada pemisah dengan masjid faurajiluh kemudian saya sisiri wa kana la yadkhulul baita illa lihajatil insan. Hmm. Jadi dia tidak masuk rumah kecuali untuk kebutuhan manusiawi. Makanya di sini hal yang membatalkan itikaf itu ada dua. Pertama menggauli dan mukaddimahnya. Barang siapa yang mengatakan mukaddimah tidak membatalkan itikaf, ini telah memisahkan suatu yang satu. Wong sekarang ini e, menggauli dan mukodimahnya itu satu paket kok. Hmm. Itu makanya di sini menurut pendapat yang roji yang kuat termasuk mukodimahnya juga membatalkan. Kemudian yang keduanya keluar dari masjid tanpa udur. Nah ini, nah yang dimaksud udur itu apa? Udurul insan, hajatul insan. Dan dikatakan oleh Profesor Dr. Ghanim Sadlan, eh, apa beliau di dalam kitab Taisirul Fikihnya, udur itu dibagi menjadi tiga udur manusiawi. Yang pertama udur syar'i. Contoh sekarang orang yang itikaf di masjid yang nggak ada Jumatannya karena sholat Jumat harus keluar. Kemudian dia mendapatin orang yang meninggal dunia tidak ada yang menyolatinya, tidak ada yang menyelenggarakan jenazahnya karena ini sudah menjadi fardu ain, maka dia harus keluar. Kecuali kalau sudah ada, di sini ada polemik ya di antara ulama apakah boleh orang yang itikaf ziarah e, kubur atau apa namanya menjenguk orang sakit orang mati menurut pendapat yang sahih tidak boleh karena itu hukumnya sunnah sementara e, itikaf itu harus terikat dengan e, apa namanya sesuatu yang memang hajatul insan tapi di antara ulama membolehkan hmm. ya Jadi yang pertama Ustaz, e, menurut apa namanya udur manusiawi itu kan ada syar'i terus ada apa lagi? Terus yang keduanya udur tabi'i alami. Seperti kencing, eh, buang hajat kecil besar lah ya, mandi, nyuci pakaian. Ini manusia, ini alami. Oh, iya. Kita nggak akan bisa menolaknya. Atau umpamanya sekarang ini kita punya urusan yang nggak boleh nggak kita harus keluar yang manusiawi, termasuk di sini kerja. Hmm. Gitu. Makanya di sini saya sarankan pertama orang yang kerja yang pingin etikaf cuti, ya cuti. Ya. Tolong cu cuti. Kalau memang kita itu nggak bisa cuti, jangan etikaf. Hmm. Itu gini Anda sebagian orang cuti nggak etik ini uh, <laughs> apa namanya ya masuk nggak korupsi. Hmm. Bagaimana kita mening untuk suatu yang sunnah etikaf itu kan sunnah Walaupun apa yang dikatakan oleh Aisyah yang disebutkan di dalam Sahih Bukhari dan Muslim itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itikaf fil ashril awakhir min Ramadan hatta yatawaffa selalu itikaf di 10 terakhir bulan Ramadan sampai dia itu wafat wa kana azwajuhu ya ini wa kana ya'takif uh, ta'takif azwajuhu min ba'dihi istri-istrinya juga itikaf setelahnya ini menunjukkan sunnah muakada, tapi tetap sunnah. Sementara kerja itu wajib karena kita sudah menandatangani kontrak, hmm. ya kita kerja dari mulai jam sekian sampai jam sekian, di dalam hadis Rasulullah bunyinya, Al-muslimuna ala syurutihim, orang muslim itu tergantung persyaratan kontrak yang telah disepakati, maka nggak ada ceritanya perkara sunnah di ngalahin wa, wajib Malas. itu. Malas. Ya. Iya, nggak bisa nah. itu tadi thumma iya, takafa azwaju min ba'dihi. Ya, thumma takafa azwaju min ba'dihi. Uh, Ustaz, uh, jadi apa yang mesti di Eh, dipilih gitu ya hmm. bagi pekerja-pekerja yang tidak bisa meninggalkan pekerjaannya cuti nggak boleh karena kalau cuti semua kosong, kosong. sementara itikaf uh, eh, pingin banget itu yeah. akhirnya eh, waktu-waktu uh, apa namanya pulang kerja digunakan untuk itikaf apa bisa dikatakan irtikaf malam hari saja tadi? Uh, tidak seperti itu. kini aja, kalau memang cuti juga nggak bisa, pingin ibadah, sud ini apa namanya itikaf aja. Kalau mau kerja kerja. Nanti hmm. setelah kerja balik lagi sudah. Hmm. Dan untuk hati-hatinya selalu tajdidun niat memperbarui niat. Itu aja. Terus kemudian yang ketiga tadi alasan manusiawi yang daruri darurat. Seperti opname. Atau kalau saya tinggal terus di masjid ini sakit. Ya keluar. Berobat ya. Ya berobat. Atau istirahat sejenak atau apa. Ini intinya darurat. Tidak boleh tidak. Maka barang siapa yang kena darurat umpamanya sakit harus opname atau harus mengantarkan darurat e, apa ya sifatnya darurat yang lainnya e, atau ada kebakaran di sekitar masjid harus keluar hmm. maka dibolehkan. Masuk ditonton. Sementara nggak ada orang kecuali di masjid aja. Udah, <laughs> biarin kita itikaf rumah habis. Ya nggak benar itu. Iya. Ustaz, e, eh, termasuk hubungan badan bukan ukur manusiawi, Ustaz? uh, hubungan badan betul ini hajatul insan. Tapi dikecualikan oleh Allah kan kayaknya bilang begini, semua hajat manusia boleh ditunaikan kecuali hubungan badan karena wala tubashiruhunna wa antum aqifuna fil masajid menunjukkan bahwa kaitannya itikaf dengan masjid sangat fakta karena Rasulullah melarang berhubungan mengkaitkan dengan masjid. Ini juga bantahan kepada Imam Abu Hanifah, apalagi juga sahabatnya Imam Syafi'i. Sebagian sahabat Imam Syafi'i sama Imam Malik mengatakan laki perempuan boleh itikaf di mana saja, lebih fatal. Hmm. Karena apa? Rasul Allah mengkaitkan antara e, itikaf dengan e, larangan menggauli istri dengan itikaf di masjid. Ini hmm. menunjukkan bahwa masjid itu mutlak syarat nggak boleh enggak. Jadi misalnya suami istri bareng-bareng itikaf tadi ya, Yeah. dengan e, kondisi yang aman ya mm -hmm. di masjid itu, tetap saja enggak boleh ini ya enggak boleh e, wala tubasyiruhunna tadi. Iya enggak boleh melakukan apa saja yang kaitannya dengan muqaddimah jima berhubungan berhubungan enggak boleh ada yang menafsiri ayat ini wala tubashiruhunna wa antum akifuna bil masajid, enggak boleh berhubungannya di masjid. Kalau di rumah enggak apa-apa. Ini mah tafsir keblinger itu. Hmm. Itu kalau di masjid lemah lebih kacau, enggak boleh. Ya. <laughs> Itu. Ya, gak, Walaupun enggak itikaf. Enggak itikaf enggak boleh. Enggak boleh, ya. apalagi itikaf. Ya. Tuh. Baik, pemerhatian kami beri kesempatan, namun Mas Tuta sudah berikan isyarat kepada kita agar kita istirahat sebentar Ustaz. 107 FM Radio Data kita lanjutkan kaji kitab malam hari ini. Dan satu SMS, Ustadz bolehkah itikaf sendirian? Dan apakah daurah yang Ustaz asuh di bulan Ramadan masih berjalan? Insya Allah masih berjalan. tanggal tiga 30 malam 31 tadi ya. Jadi, oh gitu. Uh, malam Ahad masih kita daurah. Bagaimana yang uh, eh, bagaimana yang telah diumumkan. Jadi pemerintah yang ingin tetap ikut daurah tetap ada hari Sabtu malam Ahad tanggal 30 Oktober tahun 2004. Baik, 881 ya. Saat kita kedatangan saudara kita, uh, pemerhati data. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan? Pak Ustadz, dengan Rainier. Siapa iya. Pak? Rainier nama saya. Rainier. Ya, Rainier nama saya, tapi uh, saya lebih senang dipanggil Abu Haikal. Abu Haikal, di mana? Saya Haikal, Pak. Di mana, Pak? Saya di Kemang Pratama, Pak. Iya. Pratama. Eh, Abu Haikal. Begini, Pak Ustadz, uh, eh, hmm. ini mengenai sikap, Pak ya. Iya. Uh, kebetulan nih saya baca buku Kiam Ramadan. Iya. Yeah. Karya saya Muhammad Nasiruddin Al Albani. Iya. Yeah. Uh, beliau di sini menyebutkan lebih spesifik mengenai uh, masjid jami sebagai ya. tempat uh, itikaf tadi. Mm -hmm. Di sini disebutkan bahwa ada satu hadis, ya, itu uh, disebutkan di sini diriwayatkan oleh uh, eh, At-Tatawi, Al-Ismaili dan al Bahaki dan sudah dimuat di uh, kitab beliau yaitu silsilah hadis sahih nomor 2786. Uh, redaksinya artinya kira-kira uh, begini, hmm. iktikaf hanya berlaku pada masjid yang tiga, yaitu Masjid Al-Haram, Masjid An Nabawi dan Masjid Al Aqsa. Hmm. Yeah. Iya. Uh, jadi um, Imam bani dalam hal ini menyebutkan bahwa itikaf itu hanya di tiga masjid itu, pak. Hmm. Yeah. Iya. Uh, terus terang waktu saya baca ini uh, hmm. ada sedikit kaget. Hmm. Uh, karena selama ini yang kita mengerti hanya masjid jami saja. Hmm. Hanya iya. setiap masjid yang melaksanakan sholat, sholat Jumat, uh, eh, sholat Jumat berjamaah Hmm. Nah, itu adalah menjami kan, iya. Gitu, Pak ya. Pak Abu Haikal, ya. tadi mengikuti perbincangan kami sejak awal. Uh, kebetulan saya baru pulang dari Tarawih, Pak. <laughs> Oh, jadi iya. terjawab nah, tadi. Saya nggak dengar dari awal <laughs> Iya, baik, baik. Uh, Terima kasih, Pak. Di, apakah bagaimana saya menyikapi ini gitu. Iya, ya, baik, Pak. Nah, terima kasih, Pak Ustaz. Sama-sama. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Ustaz ya. Tadi kita sempat berbicara soal uh, Al-Masajid as tadi ya. Ya, eh, Untuk Abu Haikal ini ada paket khusus nih Zat. Ya, jadi saya ingin tekankan Bapak Abu Haikal ya, semoga selalu disayang sama Allah. Bahwa la la'tikafa illa fil masajid thalathah tidak ada itikaf itu artinya bukan tidak sah tapi tidak sempurna. Dan ini bukan pendapatnya Syekh Nasruddin Al-Albani. Asalnya yang berpendapat itu adalah Uhudhaifah Ibnul Yaman, sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang riwayatnya juga dinukil di dalam Al-Musannaf Abdul Razak dan juga As-Sunanul Kubra Imam Al-Baihaqi. Dan tadi sudah saya utarakan juga polemik ulama di dalam mensahihkan dan mendhaifkan hadis ini termasuk yang mensahihkan adalah Syekh Nasruddin Al-Albani dan yang membaifkan adalah Syekh Utsaimin dasarnya tadi itu ittirab karena Abdullah ibnu Mas'ud sendiri mengatakan jangan-jangan mereka yang benar ente yang salah wahai Hudzaifah ibnu Yaman wallahu alam bisawab kalau seandainya atau kita mengikuti atau mensahihkan hadis ini maknanya tidak sempurna iktikaf kecuali di tiga masjid. Bukan berarti di selain tiga masjid tidak boleh. Hmm, karena tadi ada fi masjid di jamaatin. Ya, karena di sana ada hadis-hadis yang juga sahih bahwa la i'tikafa illa fi masjid di jamaatin dan juga teksnya lain di dalam uh, riwayat lain la i'tikafa illa fi masjidin jami'in. Itu dengan demikian wallahu alam bisawab boleh boleh saja itikaf di mana saja, yang penting tempat itu digunakan untuk salat jamaah secara rutin, tapi yang ingin sempurna dari seluruh sisi bagus ya ke Masjidil Haram, Masjidil Aqsa, Masjidil Nabawi. Wallahu a'lam. Baik, jadi Pak Abu Haikal bisa etikaf di Babu Taubah insyaallah. tiga. Penelpon yang kedua. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ibu Widya apa Harapan Baru. Ibu Widya, singkat Bu Widya ya. Uh, eh, Apa Ustaz, tapi ini ya pertanyaannya tema uh, pekan yang lalu boleh tidak? Apa itu? Tentang Kiamulail. Hmm. hmm. Cepat. Singkat ya? Iya, enggak. Setiap tujuh terakhir ya, saya insya Allah kalau eh, uh, sujud terakhir saya suka membaca ini Pak, apa, doa yang tersirat dalam surah 17 ayat 80-81. Terus al tujuh 74. Apakah hal yang... Ibu baca itu doanya? Uh, saya uh, saya lafalkan gitu, nggak dalam hati. Robbana hablana ya? Bukan. Ya. Robbi Oh, oh ya. Ajfilni dan iya. satunya lagi apa? Uh, Al-Qur'an ayat 4. 74. Ya. Robbana hablana ya. Iya. Hmm. Ibu lafatkan itu. Iya. Oh, ya. ya. boleh enggak gitu ya? Iya. Uh, Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja. Kayaknya di tahiyat ya, setelah tahiyat berdoa pakai ini itu Uh, sujud beliau tadi. Pada sujud. Hmm, pada waktu sujud. Uh, di sini ada perbedaan di antara ulama mutaakhirin tentang boleh enggak kita membaca doa-doa pada waktu peruk ini sujud. Hmm. Uh, karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang untuk itu dikeluarkan fatwa dengan tegas oleh lajnah daimah yang dipimpin oleh Syekh Abdul Aziz bin Bas dibolehkan karena niat doa bukan niat kiraatil Quran. Wallahu alam bisawab boleh. Pada saat kita itu sujud dianjurkan berdoa kan apa saja baik eh, karena apa pada waktu fase saat itu tempat yang paling dekat dengan Allah. Hmm. Karena Rasulullah juga mengatakan pak ammas sujud fa'akthiru minad doa, ada pun sujud maka berbanyaklah doa dan doa apa saja yang dari Al-Qur'an dan sunnah dibolehkan. Dilafatkan. Dilafatkan juga nggak ada hmm. masalah hmm, yang penting. juga boleh juga Ustaz ya. Iya. Asal jangan bahasa Jawa. Iya. Tiba-tiba kan kulo nuwun dan lain sebagainya. Itu ya. batal Ustaz ya. Uh, kalau menurut Imam Ahmad eh, sebagaimana yang telah dinukil oleh Imam Ibnu Taimiyah di dalam At-Tafsirul Kabir dibolehkan bagi orang yang tidak bisa berdoa dengan bahasa Al-Qur'an tetapi ihtiyaton hati-hatinya cukup di dalam hati aja. Hmm, jadi kalau di dalam hati boleh dengan bahasa apa saja ya? Betul. Tapi itu apakah mesti sujud, sujud terakhir Ustaz? Tidak, ini juga salah kaprah bahwa perintah untuk memperbanyak doa itu tidak hanya sujud terakhir tetapi seluruh sujud minal awal ilal akhir dari mulai awal sampai akhir. Hmm, ya. Demikian Ibu Widya uh, jawaban dari Ustaz Zainal berdasarkan fatwa Syekh Abdullah bin uh, Abdul Aziz bin Abdullah bin Bas. Iya, betul. Ya, Abdul Aziz bin Bas. Bin ya? Bas ya? di dalam uh, Majmu' fatwa Lajnah Daimah. Ya. Baik, 8816363 uh, 10 menit ke depan kita akan turun dan pamit serta sampai jumpa lagi di lain kesempatan. Baik, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya. Tolong volume radionya dikecilkan. Ya, Dengan siapa ini? Heri di Tangerang. Heri di Tangerang. Apa kabar, Heri? Alhamdulillah. Tangerang sudah hujan belum? Belum ini masih panas. Oh, Bekasi juga sama. Oh iya, Pak. Iya, silakan uh, singkat aja ya. Eh, ini Pak Ustaz, uh, eh, dalam itikaf itu yang terbaik itu membaca zikir atau Qiraah Sultan iya. gitu. Apa yang mesti dilakukan ketika hmm. itikaf ya? Yang terbaik gitu. Yang terbaik dan yang benar gitu ya. Iya. Baik, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ustaz, apa yang mesti dilakukan? Nah, ini eh, cukup bagus sekali pertanyaan. Yang paling perlu dilakukan pertama adalah sholat, kemudian qiraatul Qur'an, tahlil, tahmid, tasbih, tikir, istighfar, doa, dan juga termasuk ceramah-ceramah agama, mengaji dan yang lainnya ini semuanya dibolehkan semua bentuk kurbah yang kaitannya mendekatkan diri kepada Allah yang penting tidak menyebabkan keluar dari masjid itu dianjurkan untuk dilakukan. Allah hmm. anam. Baik, demikian uh, Ustaz pertanyaan dua. Ini ada pertanyaan uh, dua pertanyaan <laughs> maksud saya ya. Iya. Uh, pertama dalam sholat witir ada sunat kunut ya Ustaz ya. Ya. Yang jadi pertanyaan bila jadi makmum, apa yang harus dilakukan mengikuti imam baca atau amin saja? Bagi siapa yang ikut uh, witir kemudian imamnya kunut, kita cukup amin. Amin ya. Iya. Keras atau uh, biasalah kita seperti mengamini sholat itu. Hmm. Karena al-jahru ta'min itu uh, dianjurkan khusus untuk laki-laki dan perempuan pelan pelan ya. Hmm. Tapi nggak usah ditambahi amin siapa gitu. Yeah. Kan ya. Kemudian yang kedua Ustaz, uh, ini memang keluar dari topik tapi sepertinya sangat dibutuhkan jawabannya. Hmm. Uh, bahwa apa yang harus ya dilakukan anak yang belum mandiri hmm. jika tahu harta orang tuanya haram, uh, tolong dijawab. Barang siapa yang sekarang belum mandiri dan tidak bisa mencari nafkah sendiri, Sementara orang tuanya, pekerjaannya, hasilnya adalah haram, maka usahakan mengambil sebatas menutupi kebutuhan primer saja. Hmm, seperti Seperti makan, minum, pakaian, dan bayar sekolahan. Hmm. Kalau memang sekolah kuliah, hmm. itu tidak e, mencoba untuk takzir memperbanyak untuk mengambil harta orang tua, hmm. karena itu haram. Untuk beli pulsa mungkin Seth? Ya, untuk beli pulsa kalau e, memang itu merupakan kebutuhan primer nggak apa-apa. Hmm. Baik demikian. Saat kembali ke etika Ustaz ya. Hmm. E, tadi sepertinya e, persoalannya adalah ke laki-laki ya, hmm. laki-laki. Hmm. Nah sekarang bagaimana kalau seorang istri mau hmm. etikaf, ya, suaminya mengizinkan? Iya betul. Nah, sementara dia punya kewajiban yang lain, anak-anak okay. dan sebagainya. Jadi wanita dari hadis Aisyah tadi yang kemahnya dirobohkan Rasulullah ya. <laughs> itu menunjukkan bahwa wanita tidak boleh itikaf kecuali atas izin suami. Hmm. Dan kalau seandainya diizinkan ternyata ada kebuatan, boleh ditarik untuk pulang. Hmm. E, tentang ada pertanyaan juga yang masuk ke ini SMS saya, hmm. bagaimana cara itikaf wanita di rumah? E, saya nggak punya cara karena saya nggak berpendapat itu. Hmm. Artinya uh, pendapat yang mengatakan wanita boleh itikaf di rumah itu lemah karena Aisyah dan istri Rasulullah tadi dikatakan selalu itikaf sepeninggal Rasulullah, Rasulullah. itu di masjid. Kalau seandainya itu merupakan satu dal ini apa namanya pendapat yang roji yang kuat ada contoh-contoh di antara mereka apalagi kebutuhan wanita untuk di rumah itu sangat hmm. itu kan kebutuhan wanita di rumah itu masya Allah kalau memang dianjurkan itikaf di dalam rumah itu lebih utama dan hmm, ada iya. penukilan ternyata tidak ada ini menunjukkan bahwa itikaf wanita tetap juga di masjid dengan izin suami kalau nggak punya suami ya tolong dicarikan masjid yang tidak mengundang fitnah dan tidak usah jauh-jauh umpamanya rumahnya di sampingnya udah ada masjid cari ke istiqlal ngapain hmm. apa bedanya masjid di samping rumah dengan istiqlal nggak ada keutamaannya kecuali Masjidil Haram. Hmm, yeah. Iya. Ustaz, uh, kalau suami yang iktikaf, larangannya wala tubasyiruhunna wa antum aqifuna fil masajid. Hmm. Lalu bagaimana kalau seorang istri yang diizinkan suaminya untuk hmm. iktikaf, hmm. sementara suaminya kan tidak iktikaf. Hmm. Ketika suaminya pingin, dipanggillah istri itu ke rumah. Fatal. Ter, uh, terjadilah. Fatal. <laughs> iya. terjadilah hubungan badan. Iya. Fatal. Maka dia nanti ketika mau masuk iktikaf lagi, tajdidun niat memperbarui niat gitu aja. Hmm, gitu. Jadi sama aja berarti ya, ya. Iya, jadi batalnya ini nggak nggak nggak jangan sampai deg-degan nggak ada resikonya apa-apa. Batal artinya ya niat lagi gitu aja. Di dunia. Hmm. Hmm. Kecuali itikaf nadar ya. Iya. Kalau nandar ngulangin lagi karena putus. Awal, Ustaz, ya. iya. Boleh nggak menolak Ustaz? Menolak kan ah, anak sedang itikaf ya. Iya, harusnya suami yang benar itu dukung suami istrinya lagi berbuat baik gitu loh. Ngerti gitu. Masa umpamanya nanti itikaf tiga hari aja diganggu, nanti lagi, ganggu lagi. Hmm. Ini, ya. Baik. Uh, penelpon yang terakhir, silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan eh, ya. di mana? Ya. Di Pondok Ya, silakan. Singkat ya waktunya ya. Eh, ini itikaf itu biasanya kalau yang ada sholat malam dia mulai berjamaah terus ada muasabah berjamaah itu sesuai Islam eh, apa enggak itu yang hmm. disarankan dengan itu iya baik Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, uh, eh, irtikaf ada qiyamul lail, ada muhasabah, bahkan mungkin iya. ada kajian-kajian Islam mana yang diperbolehkan dan mana yang tidak? Uh, perlu ditekankan bahwa itikaf itu adalah memutuskan hubungan manusia untuk munajat konsen untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Hikmahnya sebetulnya uh, eh, iktikaf tidak lain adalah mengakrabkan kembali, memurnikan kembali hubungan kita dengan Allah. Maka Rasulullah itu itikaf cari tempat tersendiri untuk tafakur, untuk ini. Maka tolong kalau itikaf itu jangan di tempat-tempat seperti itulah ya. Ada muhasabah, ada ini nanti akhirnya terjebak ke dalam hal-hal yang sifatnya membikin-bikin mengada-ada sesuatu yang tidak ada dalilnya yang niru-niru mabit itu oleh dia semalam ah itu. Iya, itu harus dihentikan. Dan saya sarankan itikaflah yang alami masjid di samping rumah tanpa harus cari yang ramai karena nanti ngobrol sana sini ngomong sana sini akhirnya itikafnya terganggu. Tolong juga di, dicamkan dengan baik. Ada orang kadang-kadang dagangnya berhenti itikaf tetapi dari masjid itu calling sana calling sini nelpon sana nelpon sini ngordinasi dagangannya. Tolong kirim telur ke sana. Tolong kirim aqua ya podo sama saja ini. Enggak iya. itikaf, makanya di sini harus dihentikan kegiatan-kegiatan yang sifatnya duniawi. Kita ingin nyambung dengan Allah. Nah, tapi mungkin bawa handphone boleh kali bagi ustadz terutama. Iya, boleh kalau ada konsultasi tanya jawab itu. Tapi kalau bawa HP ternyata betul itikaf di masjid, tapi masya Allah. Pikirannya net, dagang. Networknya dagangnya masih lebih kencengan itikaf ketimbang di luar itikaf. Hmm. Ustaz, uh, ini ngomongnya terakhir-terakhir terus, tapi pertanyaan masih banyak ini yang terus iya. uh, berdatangan. Kalau ditarik uh, lagi jamnya enak nih. Iya, atau mungkin izin Mas Toto tambah setengah jam lagi boleh nggak gitu. <laughs> Ustaz, uh, tadi disebutkan yang cuti tadi, Ustaz. Ya? Iya kan tadi seolah-olah uh, perusahaan uh, nggak boleh sama sekali ya hmm. uh, eh, pekerjanya untuk cuti sementara pekerjaannya ini pingin banget itikaf nah sebaiknya hmm. bagi orang-orang yang punya pekerja uh, punya perusahaan ini gimana ya kita sarankan lah di apa uh, yang punya pengusaha ini yang punya perusahaan apalagi muslim dikasih kesempatan karyawannya untuk ibadah Jangan sekarang ini dunia-dunia terus urdu urusan dunia terus ujung-ujungnya duit Akhirnya sekalian ibadah ini kacau. Cuman Ramadan ketemunya setahun sekali, belum tentu ketemu, tahu-tahu mati nanti bulan ini tengah-tengah tahun. Maka tolonglah dikasih kesempatan. Dan ini juga pegawai tolonglah yang jujur. Kalau mau itikaf ya, ya, izin itikaf, itikaf betul. Jangan izinnya itikaf tahu-tahu nyampe uh, ini apa Purwokerto umpamanya. Ini nggak benar. Maka izin yang benar itikaf. Nah inilah yang membuat kadang-kadang pengusaha itu, aduh paling banter nanti itikaf buat alasan hmm, aja. Hmm, Ternyata iya. melakukan mud ini pulang kampung mudik. Tapi juga kan jatah cuti. Tolonglah dijamkan. Setahun itu kan ada jatah cuti. Wong cuti untuk walima, cuti untuk jalan-jalan aja bisa. Mosok ibadah untuk akhirat nggak bisa terus. Ini ini tolong diperhatikan kepada ikhwah sekalian agar kita sekali-kali punya bekal ngumpul di akhirat nanti itu bahagia hmm, insya Allah ya, jadi para pengusaha muslim memberikan kesempatan karyawannya cuti untuk itikaf iya. tapi jangan kemudian tiba di Kebumen kan gitu. -hmm, hmm betul <laughs> nyampe kampung tahu-tahu ini bohong puasa lagi hmm. baik pemerintah Eh, demikian ya soal cuti tadi hmm. dan uh, repotnya begini kan Ustaz uh, bosnya cutinya lama ya hmm. anak buahnya cutinya sebentar hmm. uh, tapi bosnya nggak itikaf gitu loh sementara anak buahnya yang cutinya sedikit mau itikaf nah ini nah ini bosok jadinya karena tidak bisa memberikan contoh kepada anak buahnya harusnya di dalam mana saja seorang yang katanya Rasulullah di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim Mamin abdin ma min abdin muslimin yastar'ihi yastar'ihillahu ra'iyatun wa thumma yamutu wa yawma yamutu wa huwa ghashin fi ra'iyatihi illa innahu lam yajid ra'ihatal jannah Tidaklah seorang hamba muslim dikasih amanah kemudian ketika mati khianat terhadap amanah tanggung jawabnya itu melainkan nanti tidak nemu bau surga. Makanya tidak hanya seorang pemimpin itu tanggung jawab masalah dunia saja, akhirat karyawan itu juga di bawah tanggung jawab pemimpin itu ya saya harus memberi contoh Baik, Ustaz, uh, waktu waktu juga ini yang cukup mepet kan Insya Allah. ada pesan-pesan sebelum uh, bertolak ke tanah suci barangkali oh ya jadi pertama kita inginkan teman-teman yang ada di Indonesia ini tetap untuk mengakhiri Ramadan jangan sampai putus Bahkan ini semakin memasuki babak final ini, obral pahala, kesempatan besar, jangan disia-siakan. Jangan dihabiskan cuman mudik di jalan dua, dua, dua hari, dua hari hmm. habis. Mana ada malaikat turun di bis, itu nggak ada. Lailatul Qadar itu cuman kita kejar di masjid Qiyamul Lail. Man qama Ramadan, man qama Lailatul Qadar, imanan wahtisaban hufirullahu ma taqaddama min dan juga kami mengundang ya karena ini kita sudah menyediakan buka puasa seribu orang di Masjid Al Muhajirin Perumnas 2 dan juga saya mohon doa kepada pendengar sekalian untuk berangkat umroh tanggal 1 hmm, ya. mudah-mudahan saling berdoa saya juga mendoakan uh, jamaah hadirin ini ikhwas sekalian dan juga pendengar dan pendengar sekalian juga mendoakan uh, kami agar sehat walafiat menunaikan tugas sampai kembali lagi kita beraktivitas di bulan Syawal insyaallah. Insyaallah. Baik Bang dan demikian uh, apa yang disampaikan oleh beliau tapi kita tetap mengudara Ustaz. Setiap hari Rabu malam Kamis suaranya masih mengudara. Iya, tetap. Orangnya boleh pergi tapi suaranya nggak boleh pergi. Nggak ya. boleh pergi. Baik, Insya akhirnya Allah. dari 107 FM Ustaz Zainal Abidin saya juga saya uh, Ibadur Rahman dan Mas Toto Wahyudi pamit dari hadapan antum semua.